Surah Fatir Terangilah rumah-rumah kamu dengan salat dan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سجل بوجي bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, maka mengapa kamu berpaling dari menyembahnya? Dan jika mereka mendustakan engkau Muhammad, setelah engkau memberi peringatan kepada mereka, maka sungguh Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, kemudian menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad membiarkan dirimu binasa, karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, apa yang mereka kerjakan. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Kemudian angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang tandus. Kemudian dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati. Seperti itulah kebangkitan pada hari kiamat. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Dan adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, maka mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka itu akan hancur. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidaklah dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan semuanya tertulis dalam kitab di lauh mahfuz. Sungguh, Yang demikian itu mudah bagi Allah. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ۖ وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Dan tidak sama antara dua lautan. Yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lainnya asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhanmu. Miliknya lah segala kerajaan dan orang-orang yang kamu seru selain Allah. Mereka tidak mempunyai apapun, walaupun hanya setipis kulit ari. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, maka mereka juga tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat nanti, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan Allah yang Maha Teliti. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah Maha Kaya, tidak memerlukan makhluknya, lagi Maha terpuji. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. وما ذلك على الله بعزيز Dan yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, maka tidak akan dipikulkan sedikit pun. Meskipun orang yang dipanggil untuk memikulnya itu adalah kerabatnya sendiri. Sesungguhnya engkau Muhammad hanya dapat memberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihat Tuhannya, dan mereka yang melaksanakan sholat, dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. وما يستوي الأعمى والبصير Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, ولا الظلمات ولا النور dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya, ولا الظل ولا الحرور dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. وما يستوي الأحياء ولا الأموات Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dia kehendaki dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira min ummatin illa khala fiha Sungguh kami telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير Dan jika mereka mendustakanmu Muhammad, maka sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan Rasul-Rasul. ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata, zubur, dan kitab yang memberi penerangan. Kemudian aku mengazab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fa akhrajna bih فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Kemudian dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam. Dan di antara gunung-gunung itu, Ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور Dan demikian pula di antara manusia dan makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Innalladzina wa aqamus salat wa وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير Dan apa yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar. Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, dan ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalam surga Aden itu, mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalam surga itu adalah sutra. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن dan penghuni surga berkata, Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar maha pengampun, maha mensyukuri. Alladhi ahallana لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب Tuhan kamilah yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal ini dengan karunia-Nya. Di dalam surga, kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak diringankan kepada mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير Dan orang-orang yang kafir berteriak di dalam neraka, Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Sungguh, kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Allah berfirman, Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Inna Allah alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا الله لا yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Maka barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian mana dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain. Inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده Innahu kana haliman ghafura. Sungguh, Allah lah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, dia maha penyantun, maha pengampun. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat. Tetapi ketika pemberi peringatan itu datang kepada mereka, maka hal itu tidak menambah apa-apa bagi mereka, bahkan mereka semakin jauh dari kebenaran. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan pada ketentuan Allah dan tidak pula kamu mendapatkan penyimpangan pada ketentuan Allah itu. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا Dan tidakkah mereka berpergian di muka bumi sehingga mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka yang mendustakan rasul-rasul. Padahal orang-orang yang mendustakan rasul-rasul itu lebih besar kekuatannya dari mereka, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً Dan sekiranya Allah menghukum manusia, disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya dia tidak akan menyisakan satu makhluk bergerak pun yang bernyawa di muka bumi. Tetapi Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Dan apabila ajal mereka tiba, maka Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya.